معصية selanjutnya yang diceritakan oleh pengarang tentang keadaan mereka setelah kematian yaitu al-hakim penguasa awil mas'ul atau orang yang diberikan kepercayaan amanah untuk mengurusi urusan manusia terkhusus kaum muslimin Apalagi sementara mereka tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut dengan baik. Mereka malah mempersulit kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan orang. Mereka menutup diri dari kebutuhan-kebutuhan manusia. Keadaan mereka ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muad bin Jabal. Man waliya min amrin nasi syai'an fahtajaba an ulid da'afati wal hajah ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah man waliya min amrin nasi syai'an barang siapa yang diberi amanah untuk mengurusi urusan-urusan manusia Barang siapa yang diberikan kepercayaan tugas untuk mengurusi urusan-urusan manusia fahtajaba Kulit wal hajah. Kemudian beliau lari dari tanggung jawabnya, lari dari orang-orang lemah atau orang-orang yang membutuhkan kepada kebijakan-kebijakannya. Barang siapa yang diberikan kepercayaan untuk mengurusi urusan-urusan manusia, kemudian dia menghalang diri atau tidak mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik, dia menyengsarakan orang banyak, melalaikan tugas-tugasnya sehingga banyak orang yang sengsara akibat kelalaiannya ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berlepas diri lari dari dia di hari akhir di saat-saat dia membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat dia membutuhkan kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir Allah pun enggan untuk memberikan pertolongan untuknya. Allah Subhanahu wa taala pun enggan untuk menyelesaikan hajat-hajatnya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari berkomentar tentang hadis tersebut beliau berkata hadis ini mengandung sebuah ancaman yang sangat luar biasa untuk para penguasa atau orang-orang yang diberikan kepercayaan amanah untuk mengurusi urusan-urusan manusia. Lalu ia berlepas diri tidak mengerjakan tanggung jawabnya tersebut atau mempersulit urusan-urusan manusia Hadis ini mengandung ancaman yang sangat luar biasa, ancaman keras untuk mereka-mereka. Apa sebabnya? Karena pekerjaan mereka ini telah menyebabkan hak-hak orang banyak terbengkalai. Telah menyebabkan orang-orang banyak kecewa hak-hak mereka tidak diberikan sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya Ibnu Hajar juga berkata dan ini perlu diketahui oleh setiap orang yang ingin mengangkat atau memilih orang-orang untuk menjadi ajudannya, asisten, pembantu-pembantunya, maka hendaklah mereka ketika ingin mencari asisten pembantu-pembantu bawaban atau hajiban ayattakhidahu siqatan afifan untuk memilih orang-orang yang siqah bisa dipercaya orang-orang yang terpercaya karena mereka lah orang-orang yang bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik. Karena orang-orang seperti inilah yang bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dengan penuh amanah. Orang-orang yang terpercaya, akibat dapat menjaga diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena kalau tidak demikian, maka tidak mustahil orang-orang yang ditunjuk akan selalu mempersulit urusan-urusan manusia dengan berbagai macam bentuk alasan-alasan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan. arifan hasan al akhlak. Kemudian orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ibnu Hajar memesankan di dalam komentarnya terhadap hadis yang mulia ini bagi siapa saja yang ingin menjadikan atau mencari seseorang yang berfungsi sebagai asisten, ajudan pembantunya atau yang lain-lain maka hendaklah mereka memilih orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Mereka lah orang-orang yang akan bisa mengerjakan tanggung jawab dengan baik. Mereka lah orang-orang yang bisa untuk dipercaya ketika kita memiliki suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis ini sangat patut untuk kita ketahui, untuk kita hafalkan, untuk kita pahami, terkhusus bagi orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam hadis ini. Itu al-hakim, para penguasa atau orang-orang yang memiliki kekuasaan apapun bentuk kekuasaannya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ancaman yang sangat luar biasa di dalam hadis ini bagi orang-orang yang menyengsarakan urusan-urusan manusia. Orang-orang yang membuat urusan-urusan manusia terbengkalai, tidak mereka laksanakan dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Dan itu banyak kita temukan tempat-tempat kita, di daerah kita, di negeri kita, ataupun di daerah-daerah lain, di negara lain, akibat hilangnya amanah pada mereka-mereka yang telah ditunjuk untuk menjadi penguasa. Padahal para salafus saleh ketika mendengar hadis ini mereka ketakutan yang sangat luar biasa. Muawiyah misalnya. Ketika beliau menjadi khalifah sampai kepada beliau hadis ini disebutkan lama balagha Muawiyah hadal hadis ja'ala rajulan ala hawaijin nas tatkala sampai kepada Muawiyah salah seorang khalifah kaum muslimin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia tatkala sampai kepada beliau hadis yang mulia ini teguran untuk para penguasa teguran untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan apapun bentuk kekuasaannya tatkala sampai kepada Muawiyah hadis yang mulia ini beliau segera mencari seseorang, menunjuk seseorang yang memang ditugaskan untuk menyelesaikan hajat-hajat kebutuhan orang-orang banyak. Bagaimana tanggapan langsung dari seorang sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis man waliya min amri nasi syai'an fahtajaba an ulid dha'afati wal hajah ihtajaba Allah anhu al qiyamah barang siapa yang ditunjuk untuk mengurusi urusan-urusan manusia lalu ia tidak melaksanakan tugasnya tersebut ia berlepas diri ia enggan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah atau orang-orang yang membutuhkan kepada usahanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan berlindung, akan menutup diri darinya di hari akhir. Allah Subhanahu wa taala akan menutup diri darinya di hari akhir. Disebutkan di dalam syarah atau keterangan hadis ini maksud dari Allah Subhanahu wa taala menutup diri darinya yaitu tidak atau enggan pula untuk memberikan bantuan dan menyelesaikan hajat-hajatnya di hari akhir. Padahal betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya kita kepada kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Akan tapi untuk orang-orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka. Allah Subhanahu wa taala menutup diri dari mereka. Allah Subhanahu wa taala enggan untuk membantu dan menyelesaikan hajat-hajat mereka di hari akhir. Pelaku maksiat yang lain yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan mereka di hari akhir yaitu al-kadzabun para pendusta. Kaum muslimin rahimakumullah. Dusta adalah merupakan salah satu dosa, salah satu perbuatan maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya dikatakan Rasul dzunub al-kadzib. Rasul dzunub al-kadzib. Induk otak Kepala dari dosa itu adalah dusta. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa iyyakum wal kadib, fa innal kadib yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila nar dan jauhilah oleh kalian perbuatan kadib, dusta karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kalian kepada perbuatan keji. Tidak baik. Kemudian perbuatan keji tersebut akan mengantarkan kalian kepada neraka jahanam. Wala yazalur rajulu yakzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan akan senantiasa seseorang berdusta dan berusaha di dalam ucapan-ucapannya untuk selalu berdusta sehingga Allah Subhanahu wa taala akan tulis dia sebagai seorang kadzaban atau pendusta. Lihatlah bagaimana bencinya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan perbuatan dusta. Dusta adalah merupakan salah satu sebab kenapa dicabutnya keberkahan dari sebuah transaksi jual beli, usaha, bisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma apabila keduanya si penjual dan si pembeli sama-sama jujur di dalam transaksi mereka baik menjual atau membeli maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan di dalam jual beli mereka wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima akan tapi apabila mereka berdusta apabila mereka sembunyikan sesuatu yang semestinya diberitahukan Apabila mereka berdusta, muhiqat barakatu ma Maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut keberkahan di dalam jual beli tersebut. Lihatlah bagaimana pengaruh dusta yang sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan seorang muslim. Ia tidak lagi dipercaya oleh orang-orang banyak Ucapannya tidak lagi didengarkan oleh saudara-saudaranya kaum muslimin atau manusia secara umum akibat kedustaannya. Makanya kaum muslimin bagi seorang muslim apalagi yang telah mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mempelajari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semestinya lah kita untuk selalu berusaha jujur di dalam segala macam bentuk ucapan dan tindak tanduk kita. Sudah semestinya lah bahkan wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk berlaku jujur baik di dalam ucapan ataupun di dalam tindak tanduk perbuatan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun satu hal yang sangat disayangkan. Betapa banyak kaum muslimin baik akibat ketidaktahuan mereka ataupun mereka tahu yang melakukan perbuatan atau yang memiliki sifat yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pergilah Anda ke pasar maka Anda temukan, Anda akan temukan, kita akan temukan betapa banyak orang-orang yang berdusta demi hanya untuk meraup sedikit keuntungan. Sesuatu yang tidak baik mereka katakan baik. Sesuatu yang asli mereka katakan tidak asli atau sebaliknya. Makanya tidak heran kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-tujjar fujjar, at-tujjar fujjar, para pedagang adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang fajir. Apa sebabnya? Karena seringnya terjadi kedustaan di dalam transaksi jual beli di tengah-tengah para pedagang. bagaimana nasib atau bagaimana keadaan orang-orang pendusta atau para pendusta ini di hari akhir. Di dalam hadis Samurah bin Junduk yang telah kita ceritakan beberapa potongannya kemarin tentang kita mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimpi Rasulullah hak benar nyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kata Samurah bin Jundub, "Fa'atina ala rajulin mustalqin liqafa." Kemudian kami lewat di dekat seseorang yang tengah terbaring, terlentang. Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bikallubin min hadid. Sementara di sisinya ada seseorang yang berdiri tegak memegang besi yang tajam memiliki kepala atau memiliki sisi-sisi di ujungnya. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhi fayusharshir shidqahu ila qafa. Kemudian ia datang atau menghampiri Salah satu bahagian, salah satu sisi dari wajah orang yang tengah terbaring tersebut. Kemudian ia menggergajinya dari samping bahagian mulutnya sampai ke bagian tengkuknya. Waman kari ila kafa. Kemudian dari bahagian hidungnya digergajinya pula sampai ke tengkuknya. Wa ainau ila kafah. Kemudian dari bagian mukanya sampai ke belakang. Qal thumma yatahawwal ila al-janib al-akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janib al-awwal. Kemudian dia berpindah ke sisi lain dan ia lakukan pula seperti apa yang telah ia lakukan di sisi yang pertama tadi. Belum ia selesai fama yafruhu min zalikal janib, belum selesai ia melakukan itu di sisi yang kedua, tiba-tiba sisi yang pertama tadi kembali sembuh. Hatta yasiha zalikal janib kama kana ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. Selesai dia dari menggergaji bahagian sisi yang kedua, kemudian dia kembali ke sisi yang pertama dan begitulah terusnya. Orang ini diadab Orang ini disiksa ketika ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya orang tersebut adalah annahu alladhi yaghdu min baitihi fayakdzib al-kadhibah tablughul apa mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya kemudian berdusta berbicara dusta melakukan perbuatan-perbuatan dusta dan dustanya itu sampai ke seluruh pelosok bumi hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari Sungguh sebuah siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat pedih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pelaku-pelaku dusta. Maka sebagai seorang muslim sudah semestinya atau sudah seharusnya wajib bagi kita untuk berusaha untuk selalu jujur di dalam segala ucapan dan tindakan tanduk kita keadaan pelaku maksiat yang lain yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan mereka di hari akhir orang-orang yang mencuri-curi berita atau menguping mengintip mendengarkan pembicaraan-pembicaraan orang lain sementara mereka tidak suka apabila pembicaraan tersebut didengarkan oleh orang banyak Pengarang kita menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma. Qal wa man istama ila hadis qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna min subba fi udunihil anik yaumal qiyamah atau tubba fi udunihi al-anak yaumal qiyamah dan barang siapa yang mendengarkan atau menguping berusaha untuk mencuri-curi pendengaran terhadap pembicaraan suatu kaum, pembicaraan orang Sementara mereka tidak suka atau tidak ingin pembicaraan mereka tersebut didengarkan oleh orang lain. Maka di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan tuangkan timah besi yang mendidih ke telinga orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan tuangkan ke telinganya besi yang mendidih. Betapa dahsyatnya ada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang demikian. Pengarang kitab berkata mengomentari hadis ini wal mutajassis alladhi yastami' lin wa hum karihun la yanfaku 'anil ghibah wan namimah wal kadhib fa huwa maw'udun bil 'adab 'ala dhalika aidan dan orang-orang yang mencuri-curi pendengaran atau berusaha untuk menguping Pembicaraan-pembicaraan orang lain sementara mereka tidak suka biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya niat untuk melakukan riba. Atau orang-orang yang punya niat yang tidak baik seperti melakukan adu domba atau melakukan perbuatan-perbuatan dusta. Makanya Orang-orang ini pun berhak untuk mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk para pendusta. Pelaku maksiat yang lain yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan mereka di hari akhir yaitu para penggambar al-musawwirun di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إلا الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه Sungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini Mereka akan diadab Mereka akan disiksa di hari akhir. Mereka akan disiksa di hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa-apa yang telah kalian buat. Hidupkanlah apa-apa yang telah kalian ciptakan, apa-apa yang telah kalian gambar. Mereka diperintahkan untuk memberikan nyawa untuk gambar-gambar yang telah mereka buat di masa hidup mereka di dunia. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man sawwara suratan di dunya, kullifa ayyamfuqa fiha ruh yawm al-qiyamah, walaysa binafih." Barang siapa yang membuat gambar atau menggambar di masa hidupnya di dunia, maka kepadanya akan diberikan tugas dibebankan kepadanya untuk meniupkan ruh kepada gambar tersebut dan sesekali ia tidak akan bisa untuk melakukannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa gambar-gambar ini dilarang di dalam Islam? Atau yang pertama, gambar apa yang dimaksudkan di dalam hadis yang mulia ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksudkan di dalam hadis ini atau gambar yang dimaksudkan adalah gambar makhluk-makhluk yang memiliki nyawa. Makanya di dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang ingin menggambar maka buatlah gunung, buatlah gambar pepohonan, atau makhluk-makhluk lain yang tidak memiliki nyawa. Ini penjelasan yang pertama tentang makna gambar. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala dan melarang kita untuk membuat gambar atau menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Kenapa kita harus meninggalkan saya ulangi, kenapa kita harus meninggalkan atau menjauhi pekerjaan membuat gambar atau menggambar ini? Yang pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang melarang. Dan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menyebutkan ancaman di dalam hadisnya untuk para pelaku-pelaku gambar atau pembuat-pembuat gambar. Apa sebabnya? Karena mudarat. Karena sisi negatif atau bahaya dari gambar ini yang dipandang ada di dalam agama Islam. Apa yang terjadi, kesyirikan yang terjadi pada masa Nabi Nuh, kesyirikan yang terjadi pada masa Nabi Nuh, salah satu penyebabnya adalah dari gambar yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menjelaskan tentang ayat yang terdapat di dalam surat Nuh bercerita tentang Hud, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nafak. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang saleh yang hidup sebelum masa Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada umat manusia pada waktu itu agar membuat gambar orang-orang saleh ini itu Wud, Suwa, Yahud, Yahud dan Nasr. Ia perintahkan atau ia bisikkan kepada mereka agar membuat gambar-gambarnya dengan tujuan agar kalian bisa mengenang kesalehan mereka agar kalian bisa mengingat-ingat kesalehan mereka sehingga dapat memotivasi kalian untuk beramal, untuk meniru mereka. Lihat bagaimana tipu daya setan, Bagaimana setan mengelabui umat manusia. Dia tidak perintahkan ketika membuat gambar agar disembah. Akan tapi ia sebutkan alasan-alasan yang mengandung tipu daya. Talbi dari syaitan kepada umat manusia. Akhirnya dibuatlah gambar-gambar mereka dalam bentuk patung. Dibuatlah patungnya Wud, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nafar. Setelah generasi-generasi yang membuat gambar tersebut meninggal, berganti generasi, beberapa tahun berikutnya, ratusan tahun berikutnya, setan mulai membisikkan kepada generasi-generasi tersebut agar mereka meminta hujan, mencari rezeki, meminta rezeki kepada patung-patung tersebut, kepada gambar-gambar tersebut. Kenapa? Karena orang-orang dahulu nenek-nenek moyang kalian dahulu membuat patung-patung ini, gambar-gambar ini untuk mereka jadikan sebagai tempat meminta hujan, meminta rezeki dan lain sebagainya dan mereka diberikan apa yang mereka minta. Maka terjadilah kesyirikan yang disebutkan oleh sebagian para ulama dalam pembahasan akidah dan itulah kesyirikan yang pertama terjadi itu pada masa umat Nabi Nuh setelah masa Nabi Adam. Dari masa Nabi Adam sampai masa Nabi Nuh sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para ulama dalam pembahasan akidah mereka semuanya alat tauhid berada di atas akidah yang benar di atas tauhid pada masa Nabi Nuh terjadilah kesyirikan tersebut disembahlah gambar-gambar tersebut dimintai hujanlah kepada patung-patung tersebut lihat bagaimana mudarat dari gambar-gambar tersebut. Betul. Kita-kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan akal sehat akan mengatakan tidak mungkin kami akan meminta, tidak akan mungkin kami berdoa meminta-minta mencari rezeki kepada gambar-gambar atau patung-patung tersebut. Patung itu adalah patung binatang, singa. Patung itu adalah patung burung, gagak atau lain sebagainya. Mana mungkin kami akan meminta-minta atau mencari rezeki berdoa kepada mereka. Betul. Itu kita akan katakan ketika akal kita masih sehat. Ketika akal kita masih berada di atas fitrah. Ketika kita masih berada di atas fitrah. Akan tapi siapa yang bisa menjamin bahwasanya suatu saat generasi-generasi setelah kita akan dibisikkan atau diganggu oleh syaitan sebagaimana generasi-generasi pada masa Nabi Nuh telah diganggu oleh syaitan. Ketika akal sudah hilang, ketika fitrah yang salimah yang lurus sudah membengkok atau melenceng dari jalan yang semestinya, tidak mustahil perbuatan-perbuatan tersebut akan dilakukan oleh manusia Jangankan itu, yang lebih rendah daripada itu akan bisa dilakukan oleh seorang manusia. Bagi masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa, tentunya tahu bagaimana beberapa tempat-tempat atau momen dijadikan sebagai tempat-tempat ajang kesyirikan Yang apabila kita pikirkan dengan akal sehat, mustahil rasanya itu akan dilakukan oleh seorang manusia yang memiliki akal sehat. Beberapa waktu yang lalu, di daerah Jawa sana ada seekor sapi yang diberikan nama Kiai Selamat. Dan sapi ini selalu dikeluarkan di dalam sebuah acara yaitu katenan atau suro. Ketika sapi ini mengeluarkan kotoran atau berak, mohon maaf bicara, berebutan, berdesak-desakan masyarakat yang berada di sekeliling tempat tersebut untuk memperebutkan tai binatang tersebut. Lihatlah bagaimana hal yang lebih rendah daripada gambar bisa diperlakukan oleh manusia dengan tidak semestinya. Maka kita katakan apalagi gambar tidak mustahil. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya pada suatu saat setan tidak akan mengganggu kita atau mengganggu generasi-generasi setelah kita dan menjerumuskan mereka ke dalam syirik karena gambar-gambar tersebut. Ini diantara sebab-sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan, melarang karena memang mudaratnya yang sangat luar biasa. Kemudian pelaku maksiat selanjutnya yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan mereka di dalam kitab ini telah kematian atau di hari akhir yaitu an-nabihah orang-orang yang meratapi mayit atau meratap-ratap ketika tertimpa musibah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik al Ashari radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيان ودرع من جرب النائحة orang-orang yang meratap segala ditimpa musibah kematian apabila dia tidak bertaubat sebelum kematiannya tuqam yaumal qiyamah maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan pakaian yang terbuat dari timah atau besi yang mendidih wadir'un min jarab dan pakaian dari kurap dijelaskan oleh pengarang kitab yaitu seluruh tubuhnya berkurap sehingga seperti pakaian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadap pelaku-pelaku aniyah orang-orang yang meratapi musibah kematian maka sudah semestinya lah bagi seorang muslim untuk tegar ketika menghadapi musibah. Kemudian berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seorang muslim ditimpa sebuah musibah, kemudian ia bersabar, musibah tersebut akan dapat menjadi penebus-penebus dosanya. Tetapi sebaliknya, apabila ia meratap, apabila ia meratapi musibah tersebut, kematian, maka dosalah yang akan ia dapatkan di hari akhir. Apa yang kita sebutkan ini bukan berarti Islam atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang seorang muslim untuk menangis, meneteskan air mata tatkala tertimpa musibah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menangis ketika beliau tertimpa sebuah musibah kematian, yaitu kematian anak beliau Ibrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Kemudian beliau berkata, Innal aina la tadma' wal qalba la yahzan. Sungguhnya mata hanya bisa mengeluarkan air mata, kemudian hati hanya bisa bersedih. Akan tetapi wa inna ala firaqika Ibrahim lamahzunun dan sungguhnya kami sangat bersedih untuk berpisah dengan engkau wahai Ibrahim. Akan tetapi tidak mungkin kami untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kami. Betapapun beratnya musibah yang menimpa kita, maka dilarang bagi seorang muslim untuk meluarkan kata-kata ratapan, kata-kata penyesalan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Anyaah meratapi kematian, musibah adalah merupakan salah satu di antara dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan siksa para pelakunya di hari akhir. Pelaku maksiat yang lain yaitu para peneguk minuman-minuman keras atau orang-orang yang sibuk dengan mabuk-mabukan yang meneguk minuman-minuman yang memabukkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka setelah kematian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عطارة أهل النار حديث رواية مسلم Sungguhnya segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bagi orang-orang yang meneguk minuman-minuman yang memabukkan ini akan memberikan mereka minuman di hari akhir dari keringat-keringat penghuni neraka. Mereka akan meminum perasan-perasan keringat para penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di masa-masa hidup mereka di dunia. Maksiat mereka muncul dari mulut atau bermula dari mulut maka di hari akhir mereka pun akan disiksa melalui mulut mereka dengan meneguhkan atau menuangkan perasaan keringat para penduduk neraka di hari akhir. Maka tidak heran kalau seandainya para sahabat radhiyallahu anhum yang sebagian mereka dulu adalah para peminum-peminum minuman keras para peminum-peminum yang memabukkan, minuman yang memabukkan. Ketika turun perintah untuk meninggalkan khamar dengan serta merta mereka tinggalkan minuman-minuman yang dulu menjadi hobi mereka. Karena yang pertama tingginya rasa keterpanggilan mereka untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tingginya ketaatan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang kedua, tentunya karena pemahaman mereka yang tinggi terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk para pelaku-pelaku maksiat.